Manfaatkan waktu kita. Manfaatkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama mempelajari agama Islam ini dari sumbernya. Yang kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn." lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara Kalian tidak pernah akan sesat selama-lamanya Selama memegang dua hal ini Untuk bagus-bagus Dua perkara Dua pusaka ini Al-Quran kemudian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka kita duduk di majelis ini ingin datang belajar dengan niat yang tulus. Bagaimana kejahilan itu hilang dari kita? Kejahilan itu tak angkat dari diri kita. Karena ingat para hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in an nawiyah Kata Allah SWT, Ya ibadi. Ya ibadi, wahai hambaku. Kullukum dalun illa man hadaitu. Semua kalian sesat, kata Allah SWT. Kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahuni ahdikum. Mintalah hidayah itu, misalnya aku akan tunjuki kalian. Jadi asalnya kita di dunia ini disebut Allah Azza wa Jalla sesat. Kecuali semua petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia manusia terijamin petunjuk insya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita duduk di majlis ini para jemaah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah hidayah si Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita belajar, kita menuntut ilmu ini sungguh besar kemuliaan dan keutamaannya. Dikatakan oleh gurunya Al-Imam Malik yang bernama Rabi'ah ibn Abdurrahman terkenal dengan julukan Rabi'atul Rabi yang dibawakan oleh Imam al zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala Beliau rahimahullah taala mengatakan, al ilmu miftahu wa wasi miftahun wa wasilatun ila kulli fadilatin. Ilmu adalah kunci dan sarana untuk mendapatkan semua kemuliaan dan keutamaan. Kenapa ulama kita menjelaskan ummahatul fadail induk dari seluruh kemuliaan ada empat sebagaimana dalam kitab istiqamah al-ilmu wad-dinu wasyaja'atu wal-karam ini simpah ini para jamaah inana selaku kemuliaan ilmu yang pertama sebenarnya ini yang kedua ad-din agama Islam ini yang ketiga asyaja'ah, keberanian. Pemberani. Kemudian yang keempat al-karam, pemu pemurah. Mudah memberi, mudah bersadik, pemurah, dermawan. Ini cerita adalah ummahatul fadail. Induk dari seluruh keutamaan dan kemul kemuliaan. Maka ini yang kita ingin dapatkan pada malam ini eh, pada kesempatan ini para jamaah bagaimana kita mendapatkan ilmu. Kemudian tidak lupa pula di majelis kita ini kita perbanyak salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pengajian kita, tema kita pada kesempatan malam ini para jamaah Insya Allah Yaitu apa? Kita ingin belajar ikhlas Belajar ikhlas karena ingat, ikhlas ini adalah kalimat yang mudah diucapkan, tetapi orang-orang mulia sulit mengerjakannya. Ikhlas dia, ikhlas lagi, ikhlas saya. Tapi hakikat ikhlas itu bagaimana? Orang-orang mulia sampai lelah untuk bisa ikhlas para jamaah. Contoh kita ambil al iman Sufyan Al-Sawri Beliau berkata, sebagaimana dibawakan lima Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis innamal a'malu bin niat. Apa kata beliau? Nanti mana? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya tidak ada yang paling berat aku obati. Nenak paling berat obati, obatinku kecuali niatku ini kata. Karena niat itu di hati. Maka dikatakan li'annaha tataqallabu alayya karena dia suka terbolak-balik. Tempatnya di jantung. Jantung ini dinamakan kalbun Li litaqallubihi karena dia yang terbolak-balik. Yang berdetak mana? jantung kita. Itulah sebabnya berat sekali yang namanya ikhlas itu para Insya Allah mungkin kita akan dengarkan contoh nanti para jamaah bagaimana beratnya namanya ikhlas itu. Tetapi kalau kita belajar, kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan tunjuki kita keikhlasan. Di samping kita berdoa kepada Allah, nunas di Allah Azza wa Jalla, supaya kita diberikan keikhlasan Kekuasaan para jamaah. Baik. Kala Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Surat Hud. Apa firman Allah SWT? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki dunia dan perhiasannya saling dunia, saya saling di istina, perhiasannya tetapi ingat para hadirin sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah istri yang salihah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Muslim dunia mata dunia ini adalah mata kesenangan وخير متاع dunia المرأة الصالحة وخير متاعها المرأة الصالحة Sebaik-baik ketenangan dunia ini apa? Istri atau wanita yang salehah. Nah Allah SWT mengatakan, siapa yang menghendaki dunia dan perhiasannya? Apa Allah katakan? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan mereka. Dan mereka tidak sama sekali akan dirugikan sedikit pun. Saya yang dunia, tasari dunia si Allah Azza wa Jalla. Dan dengan menguranginya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah Allah Azza wa Jalla pada zaman. Mau dunia dikasih, tidak dikurangi sedikit pun. Tetapi apa? أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار Adapun di akhirat mereka itu neraka bagiannya. Allah. Saya melihat dunia, saya melihat dunia jadi pusat kusade. Melihat kurang, lalu di akhirat nak melihat surga. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار Di akhirat tidak ada bagian mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u dan hancur seluruh amalan mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun dan batal seluruh perbuatan mereka. Kapan tinggi para jamaah? Ketika kita dunia, dunia, dunia lupa akhir maka ingat firman Allah Azza wa Jalla hatta zurtumul maqabir. Alhaakum takatsur sungguh memperbanyak harta, banyak istri, banyak anak, banyak pembantu telah melalaikan kalian dari Allah hatta zurtumul maqabir sehingga kalian mampir di kuburan baru teringat baru tersadar para jemaah mudah-mudahan pesabar berjulur tak sabar bermudi para zaman. Ini dimaksud dengan ayat ini. Orang kaya boleh kamu dengan sugi para jemaah. Sampai Nabi mengatakan apa? Ni'mal mal salih lil abdi salih. Sebaik-baik harta yang bagus itu adalah untuk hamba yang bagus. Kenapa? Bisa diinfakkan di jalan Allah. Coba lagi kita lihat hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi juga sahabat-sahabat fakir datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, Zahaba ahlul duturi bil ujur. Sungguh ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Wah, Dengan dengan sugi borongnya pahalanya mana? yusalluna kama nusalli urusan sholat sama-sama sholat wa yasumuna kama nasum urusan puasa sama-sama puasa lebih mereka apa kenapa mereka tolong pahala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka hari ini para jemaah ya Wa nabi fuduli amwalihim Bersadaqah dengan kelebihan harta Jadi dia minta Pak Jali Sebulan kotak amal sang ia Cocok ini dua ini hadis ini Saya eh, cocok hadis ini ini ya? sebulan kotak infak Supaya apa? Malam ini yang kaya maupun miskin bisa borong pahala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, eh, sahabat mengatakan, wa bi fuduli amwalihim. Kenapa mereka bisa borong pahala? Karena mereka berinfak dengan kelebihan harta mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awala adulukum ala ma tasaddaquna bihi Maukah kalian aku tunjuki amalan sabaqtum biha man qablakum walam yalhaqukum bi walam yalhaqukum biha man ba'dakum Aku tunjuki suatu amalan dengan amalan ini kalian bisa melang, mengejar orang yang mendahului kalian dan tidak bisa dikejar oleh orang belakangan. Baru kita balik dengan simbalah kita, dengan mudi kena bau isi tambah kita. Ah, mana dia? Bikulli tasbihatin salaqah. Subhanallah salaqah. Alhamdulillah salaqah. Allahu Akbar salaqah. La ilaha illallah sadaqah. Akhirnya sahabat niki geger, gembira para jamaah nang kajanan tanah lahang dengan subi ini. Ya. Akhirnya mereka zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ternyata orang kaya didengar lagi. Yuk. Kan bagusnya ya. Didengar sama yang kaya, yang kaya pun ikut zikir juga. Setelah zikir, lapor lagi yang miskin ini. Ya Rasulullah, kenapa pada malam terengkar? Sama malam kita sekarang katanya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Zalika fadlullah yu'tihi man Yang mampu berzikir dari yang kaya-kaya ini adalah itu karunia Allah yang diberikan bagi yang dikenal. Kumpulkan. Sira dengan subi bau sini zikir pada zaman bila waktu. Lean menghitung kepeangna. Ini zikirangna kepeangna. Dira sama jalan ini. Dira subul menotano. Lalu si mereka apa yang mereka? Bagaimana apa kan? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini dia makna ayat di para jamaah. Jadi dunia tidak dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Dicela itu ketika melalaikan kita dari tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung kepada niatnya. Amal yang baik niat yang perlu dijaga para jamaah. Tapi jangan amal yang jelek diperbaiki. Umum contohnya kemarin kita niat itu bersedekah tidak cocok itu para jamaah. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik barang baik itu dua kriterianya. Baik zatnya, baik cara mendapatkannya. Zat itu bagus, cara meraihnya juga bah, bagus. Contoh sekarang para jamaah, ya, uang di kantor, uang di toko, kita sebagai pegawai, kita korupsi dia, mungkin tidak, terlalu sedekah. Nggak bisa para jamaah maka di sini dikatakan innamal a'malu bin niat. Maka para ulama menjelaskan al a'malu salihatu bin niyati salihah. Amal amal yang baik itu bergantung kepada niatnya juga yang ba yang baik. Nanti akan kita dengar hadis ini nyambung dia para ulama hadis berikutnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seorang itu bergantung kepada niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau dia hijrah meninggalkan kesyirikan menuju tauhidullah, meninggalkan kekafiran menuju Islam, menuju iman, niatnya lillah. Maka apa? Maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dia berhijrah karena Allah berhijrah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakat waqa ajruhu ala Allah bagi pahala. Wa man kana hijratuhu li dunia. Tetapi sebaliknya, siapa yang pindahnya karena urusan dun dunia? Awim ra'atin yang kibuha atau tujuannya ingin menikah dengan seorang perempuan yang pindah. Ini betapa banyak para jamaah maka ini perlu dijaga anak-anak perempuan kita. Lui dengan sajak-sajak sama kita, adik mau anak ke sini kan. Wah, dia mau, saya sajak tapi balik. Kalau hati-hati bagaimana? Ini berarti kan pindahnya tidak jujur namanya. Pindahnya dari kafir menuju Islam karena apa? Dunia atau ingin nih nikah. Fahijratuhu ila ma ilaihi, maka perpindahannya sesuai dengan niat niatnya. Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, Ta'allamun niyah. Pelajari niat kita aja mah. Niat ini dijaga. Fa'innaha ablahu minal amal. Karena niat ini lebih dahsyat dari praktik. Dikatakan yang lain juga. Rubba amalin sabirin tukabbirun niyah. Banyak amal kecil bisa menjadi besar karena apa? Niat. Wa amalin kabirin tusakhiruhun niyah. Banyak pula amal yang besar tetapi bisa kecil karena apa? Niat muslimin para jamaah. Juga hati-hati kita. Jaga batu hati ini. Kalau para ulama saja lelah untuk menjaganya, maka kita ini juga, juga harus lebih waspada menjaganya. Sufyan As-Sauri rahimahullah juga mengatakan apa? Ta'allamna al-ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah berkata-kata kami, men kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Tetapi ternyata ilmu itu tidak kemeneta. Tidak mau diam dan milik Kecuali harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadikan hadis niki dikatakan apa? Nisful ilm hadis ini separuhnya in ilmu sebagian ulama mengatakan fulful il ya sepertiganya il ilmu hadis ini kemudian hadis yang tadi muttafaqun alaih hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه manusia pertama kali dihukum diputuskan urusannya hari kiamat dalam satu lafaz awal man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamati salat manusia yang pertama kali akan merasakan neraka di kiamat seluruh jenis para jemaah ini si pertama kali tahu neraka yang tiga ini pertama kali masuk neraka yang tiga ini Pertama, rajulun ustushida fa utiya bihi fa Seorang yang mati syahid. Kau. Mati syahid bagus apa enggak para jamaah? Bagus. Bahkan syahid ini termasuk orang yang tidak kena fitnah kubur. Dinulak ketuaannya di dalam kubur para jamaah. Dan sudah kita sebutkan Orang yang mati syahid di medan pertempuran Dia mendapatkan situ khisol Enam keutamaan Sampun kita sebutkan ini Dalam pengajian yang lain Di antaranya yang pertama apa? Dia yang pertama kali diampuni Pertama kali diampuni dia Kemudian dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya, bisa membantu keluarganya berapa orang? 70. Kemudian di saat kiamat besar datang, yang manusia semua kaget, dia tidak kaget. Kemudian di dalam kubur yujaru min fitnatil kabri menolak keketuaan dalam kubur Pak jemaah. Bayangin, tapi ingat, mati syahid yang benar benar-benar membela agama Allah. Tidak kena bumpah mati syahid lawan kita पितामह jana. Jadi bukan sembarang asal ngomong dengan kafir, eh, syahid ini jana. Enggak. Ada kaidahnya Pak jana. Jadi tidak sembarangan orang. Nah, mati dengan perang langsung syahid enggak. Jadi harus jihad yang syar'i. Jihad di bawah pimpinan pemerintah. Lalu dia mati melawan orang-orang kafir, insya Allah syahid. orang-orang yang mati dengan kafir, si rekan mati, dia bunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Dia masuk dengan visa jaminan. Ini kita bunuh. Ini justru membahayakan kita yang bunuhnya. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man qatala atau man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah siapa yang membunuh orang kafir yang mendapat perjanjian atau yang memiliki perjanjian damai dengan negara kita lantas dibunuh maka yang membunuhnya tidak mencium wangi surga kembali para jamaah yang pertama akan masuk neraka orang yang mati syah syari dibawa di hadapan Allah. Lalu Allah tanya dia nikmat-nikmat yang sudah diberikan dunia, ketuangannya ya. Dia pun ingat. Orang sama amil tatiha. Allah tanya, apa yang kamu perbuat di dunia? Apa gawe di dunia? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu karena engkau, ini karena lo, niat ini bagus, cocok nih para ini. Karena engkau sampai aku mati syahid. kalau kadzabta. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bohong kamu katanya. Lawan bahasa lah lakakne. Allah berhak para jamaah dia tahu hati hambanya. Coba kita mengempok, ini kalau mentah tangan dengan unggulan kalau ya jaga mati syahid ini jangan oh bos mati itu juga tuh Ini ya Allah yang maha tahu apa yang tersembunyi di hati orang para jemaah. Maka hati-hati yang relasi antara kita dengan Allah. Dia tak tahu apa amaran batur di kelas. Tidak bisa juga para jemaah. Maka kita tahu ilmunya supaya kita bisa memperbaiki diri diri kita. Allah katakan kazabta kamu bohong lakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qila kamu itu berperang supaya orang mengatakan kamu itu pahlawan, pemberani. Ino meletang meempuk meempuk lalu. Ino meletang lalu gagah lalu. Ini yang diinginkan supaya dikatakan apa pemberani atau jago, jagoan ternyata orang pun sudah mengatakan kamu itu pemberani dan jagoan dan pahlawan. Umma umira Rabbi kitab sunni ta'ala wa ibsun kitab kabur kitab Allah perintahkan malaikat seret dia, bentang dia, langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaannya bagus apa enggak ini para jamaah? Omongannya bagus apa enggak? dia mengaku kepada Allah, saya berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati. Tapi Allah yang tahu hatinya, ternyata itu dia menghitangin batu. Kenapa tanda namanya ini kita jangan? Dia ikhlas. Tahu doa baru ikhlas, Wiwih bau ikhlas, mulut bisa ikhlas, tetapi hati gak bisa dibohongi. Allah, Allah, Allah lebih tidak bisa dibohongi lagi para jemaah. Allah. Amal salah lagi, para jemaah. Yang kedua. Wajulun ta'allama ilma wa'allamahu. Nah, ini bahaya nih kita, kita para jemaah, kita. Seorang yang belajar ilmu agama, Wa 'allamahu bukan hanya belajar tapi mengajar. Untuk belajar ikhlas sedikit belajar apa? Karena apa? Tempatnya di hati ini karena suka terbolak balik. Belajar agama, belajar agama dan mengajar mengajarkan. Belajar dan mengajarkan ini para jemaah? Wa qara al-Qur'an, bahkan apa? Hafal Quran ke Sebungkul ngapalnya kalau nggak terus nggak sejus dari Al-Fatihah tapi surah An-Nas saja mah. Dan diajarkan orang lagi. Fa'uliya fa'arrafahu ni'amahu Dibawa di hadapan Allah. Allah sebutkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan dia di dunia. Orang ini pun sadar, ingat dia, dia nikmat Allah banyak diberikan ke dunia, ilmu Quran. Karena Allah tanya dia, sama faal tabiha. Apa yang kamu perbuat dengan ilmu yang sudah kamu dapatkan? Apa yang kamu perbuat dengan Quran yang sudah kamu hafalkan? Kalau hamba ini menjawab, tiga lagi dikira Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, aku belajar ilmu dan bahkan sampai menga mengajar. Wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku pun menghafal Quran karena engkau ya Allah. Fika, fika, di jalanmu ya Allah. Ibu-ibu anak-anaknya dijaga itu. jalan ya Allah. Kala maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, perhatikan ini para Belajar, mengajar. Hafal Quran, menghafalin orang Quran. Karena engkau kita ngomong nih para jemaah hamba ini ngomong. Karena engkau ya Allah. Tapi Allah Maha tahu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kazabta, bohong kamu. Masya Allah. Maka ta'alam til ta'alam til ilma yukal alim. Engkau ini belajar ilmu itu supaya dikatakan alim, ustaz. Al-alim. Wa al Qur'an liyuqal qari'. Kamu menghafal Quran supaya dikatakan qari, supaya dikatakan hafil. Ini hafiz sebenarnya. Kalau dikorek dan ah kita gitu ini sebenarnya. La ilallah, jaga niki ya Pak. Pegawai bagus doang ini. Syahid, jihad bagus. Belajar agama bagus. Kemudian menghafal Quran bagus. Tapi kalau tidak jelas, kurang bagus. Tidak bisa bagus. Ini kenapa? Umma umra bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat seret dia. Tarik dia. Lempar diri neraka kata Allah Azza wa Jalla. Seibani ngelawan Allah pada jamaah Ini lagi muni Allah tak ke batu tiang ini gurun tiang yang ajar tiang di dunia ini ini bau ini sudah keputusan masalahnya ini banyak keputusan Allah gak bisa sudah ada isya sudah Hah? Lo? Baik. Kami yang ketiga yang Jemaah ورجلا وسع الله عليه وعطاه من asnafil mali كله yang ketiga seorang yang diberikan kelapangan rizki kelapangan rizki bagaimana dikasih berbagai macam harta motor nelui kepeng nelui duwe bandar lui kepeng liar lui sawah ya banyak ladang luas فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها dibawa di hadapan Allah diingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan dia. Maka Allah tanya, "Sama amil fiha?" Kamu apakan hartamu itu katanya? Kamu apakan hartamu itu? Kumbebe hartamu di dunia apa? قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك orang yang mengatakan ya Allah tidak aku sisakan satu jalan yang engkau cintai aku berinfak di sana mereka aku berinfak Nengarak ngentang ya, tidak ada tersisa mana yang aku sukai aku berinfak aku berinfak di sana jadi kau ketinggalan Bayangkan Sorilin tuhibbu Jalan yang kamu cinta Dan disenangi oleh Allah Azza wa Jalla banyak Maka apa kata Allah Azza wa Jalla Kala kazabta Allah mengatakan Kamu bohong Ya Allah Maka bantu ini Walakin laka fa'al Kali yukal huwa jawad tetapi engkau melimpah itu supaya orang mengatakan kamu itu penuh pemurah. Dharma, dharmawan, dharmawati. Ini yang kami inginkan di dunia. Saya kamu disebut. Fa'adhila orang pun sudah menyebut kamu demikian sang dermawan. Tumma umirabi fasuhiba ala wajihi tumma ulqiya finnar. Lalu Allah perintahkan mereka, mereka tarik dia, seret dia, dia, pelentongan di dalam neraka, lemparkan dia ke dalam neraka. Masuk neraka para jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh muslimah Muslim rahimahullah taala. Perhatikan, pertama jihad. Yang kedua, belajar ilmu agama, hafal Quran. Yang ketiga, berin infak. Semua mereka mengatakan karena Allah. Tetapi kenyataannya ini ri, ria, mengitarin faktur, pamer. Ya, nyebut itu jangan hati pamer no. Tetapi kan Allah tahu yang di hati masalahnya para jamaah. Akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Penjelasannya para jamaah. al niyatu asasul amal. Niat ini pondasi untuk beramal. فعمل الإنسان إنما يكون قبوله ورده بحسب نية عمله Amalan setiap manusia diterima atau tidak diterima tergantung niat kita masing-masing. Faman amila amalan akhlasa fihi lillah wa arada bihi thawab al-akhirah wa kana amalu ala sunnati qubila minhu. Siapa yang beramal ikhlas karena Allah, dia menginginkan pahala akhirat. Amalannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah terima. Meskipun sedih, sedikit. Allah. Tetapi siapa yang niatnya bukan karena Allah, milik pujian manusia pada jemaah. أو لم يخلص عمله له بأن أشرك معه غيره atau dia tidak ikhlas tidak karena Allah atau dia tidak ikhlas membagi-bagi ibadah kepada selain Allah seperti yang tadi ri ya separuh karena Allah separuh karena manusia fa'amaluhu mardudun wa huwa wabalun ala sahibihi amalan yang tertolak dan menjadi petaka bagi yang melaksanakannya. Celaka ya singgawi ya para jamaah. Ya Allah para jamaah, 60 tahun umur takut dan ikhlas sumpit tanahnya. Itu puluh tahun, tujuh puluh tahun umur kita ternyata tidak ikhlas bagaimana, para jamaah? Tapi ikhlas ini sangat penting. Ikhlas ini sangat utama. Nah, kesimpulan dan kaidah yang bisa kita ambil dari penjelasan yang tadi yang pertama, anna syurutnya qabulil amal ikhlasa wa huwa an yaqsida ini wajh Allah taala. Syarat diterimanya amal seseorang berdasarkan hadis ini adalah dan ayat itu wajib ikhlas karena Allah kita hanya mengharapkan wajah Allah carmuk para cari muka Allah jangan cari muka manusia manusia. Ada Allah Allah ke kita itu kan kita ada si manusia. Maka itu sebabnya para jamaah kalau ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah lebih baik disembunyikan di rumah. Berkecuali berusuh tadi sholat sunat oleh apa tetulah mari kepekan urung tengaji maka apa Maka apa di masjid. Tapi misalkan bagian isya sembunyi lebih bagus para jamaah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat sunnah tidak dilihat oleh orang dibandingkan dilihat seperti keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Sholat sendirian satu, sholat berjamaah dua puluh tujuh, sholat wajib. Nah kalau sholat sunnah sembunyi dua puluh tujuh tantangan nggak saya tahu bagaimana boleh itu pun kalau kita eh, ikhlas. Yang kedua, ahamiyatul ikhlas. Inilah amalu min dunini wa balun ala sahibihi. Pentingnya keikhlasan. Beramal karena siapa? Allah berdasarkan petunjuk Allah. Karena amalan tanpa ikhlas wabal kecelakaan bagi kita yang melaksanakannya. Allah tidak peduli para jamaah Asal kita tahu tetapi kita melanggar keikhlasan ini, kita akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, Anna salaha suratil amal la takfi qabulihi Rupa amalan itu bagus, tidak cukup akan menjadikan dia diterima. Tidak cukup. Bahkan lagi pengaliannya salah pada zaman, ampun poles-poles ya. Ini perbuatan yang sudah benar, tetapi dalamnya tidak baik, ini bahaya. bahaya. Ambil contoh para jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajul la ya'mal amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu amali ahli nar fayadkhuluha Hadis ini juga dibawakan Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi para jemaah seorang beramal dengan amalan penduduk surga. Antara dia dengan surga itu hanya satu hasta, setengah meter kurang. Tetapi catatan takdir lain, akhirnya di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Masuklah dia ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna rajul la ya'mal bi amali ahli nar حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ada seorang amalannya amalan penduduk neraka terus seumur hidup antara dia dengan neraka itu hanya setengah meter atau kurang lantas takdir mengatakan dia tobat akhirnya masuk surga dia para jamaah menjelaskan hadis ini dalam riwayat lain Bagaimana ini kok capek-capek amal surga kok akhirnya masuk neraka? Dijelaskan riwayat itu fima betul linnas. Luarnya saja rupanya amalan surga tetapi hatinya tidak ikhlas. Nah, berani kita berjalan. Ini yang perlu kita jaga. Kemudian terakhir wujud tasmiyah fi kulli amalin wa hirsu ala dzalik wajib memperbaiki niat dalam seluruh amalan dan kita berusaha terus untuk menjaga niat kita agar benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita Bapak Waktu Isya sudah masuk. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Mungkin setelah azan sedikit beberapa pertanyaan kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, uh, jelaskan tentang riwayat seorang PSK pezina yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Apakah cukup dengan memberi minum seekor anjing kita masuk surga? Padahal selama hidupnya dia mencari nafkah dengan menjual kehormatannya. Kita katakan hadisnya sahih. Seorang wanita berzina Yahudiyah masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal amalan. Maka Nabi mengatakan, Fi kulli kabidin rabbin ajrun. Setiap semua hamba itu mendapatkan ganjaran pahala. pahala. Perhatikan di sini para hadirin. Wanita ini berzina betul, tetapi kita katakan zina tidak menjadikan orang kekal di dalam neraka kecuali kalau dihalalkan. Dosa besar iya, tetapi kita lihat kemurahan Allah Azza wa di sini gara-gara ngasih minum anjing dia masuk sur surga. Apa kaitannya di sini para jamaah? Kaitan di sini adalah jangan remehkan suatu kebaikan. Sekalipun itu berbuat baik kepada binatang. Karena apa? Fala ya'mal mithqala dzarratin khayalnya Kebaikan yang kita amalkan sekecil zarah akan kita lihat. Keburukan pun kita akan melihat. Ini karunia Allah Azza wa Jalla bagi wanita tersebut. Allah Ta'ala Allah wa Ustaz, apakah termasuk riak kita memperlihatkan sebuah amal soleh kepada orang lain agar diberi atau dicontoh. Kita katakan di sini kalau kita tujuannya agar orang lain mencontoh tidak menjadi masalah. Yang penting niat ini di hati dijaga. Jangan sampai dilihat untuk membanggakan diri, tetapi dilihat untuk dicontoh. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Selalu Kama ro'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Contohnya di kapal dia lihat salat siapa? Rasul SAW. Contoh lain dalam sahih Muslim. Nabi menganjurkan sedekah. Memberikan sedekah kepada Bani Mudar yang sangat-sangat miskin dan fakir. Maka datang seorang ansar membawa sedekah yang sampai tidak mampu diangkat oleh tangannya setelah melihat yang banyak membawa sedekah ini pertama memulai berbondong-bondong yang lainnya mengikuti terus. Langsung Nabi mengucapkan sabdanya, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'an ila yaumil qiyamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memulai cara yang baik, lalu diikuti oleh orang lain maka dalam Islam maka dia mendapat pahala dan pahala dari pengikut tanpa mengurangi pahala pengikutnya sedikit pun sampai hari kiamat. Perhatikan di sini para jemaah. Nabi menganjurkan untuk bersodak Langkah Lantas sahabat mulai mulai pahami makna hadis ini para jemaah. Jadi Hadis ini maknanya melaksanakan tuntunan yang sudah ada. Jadi kalau tujuan kita supaya orang mencontoh tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita ada sesuatu, ada udang di balik batu, ini berbahaya. Allah taala Bagaimana cara kita memperbaiki niat agar bisa ikhlas? Pertama, Ingat yang memerintah kita amalan ini siapa? Allah. Yang kedua, ingat yang ngasih pahala itu siapa? Allah. Yang ketiga, jangan menoleh kepada manu manusia. Maka insya Allah niat kita akan bisa diperbaiki untuk bisa ikhlas saudara. Yang nyuruh saya Allah, yang ngasih pahala Allah, manusia nggak punya apa-apa. Di samping itu apa? Ingat hukumannya orang yang ri, ria. Apa hukumannya? Orang pertama kali masuk masuk neraka bukan masuk surga para jemaah hari ini. Oh iya billah. Allah taala ala wa ala. Kemudian dikatakan Saya beramal benih dan bersedekah satu juta. Semoga Allah membalasnya ya berpuluh-puluh juta. Apakah ini termasuk ikhlas? Artinya begini, kita berimpak supaya Allah kasih kita infak. Kenapa Allah SWT berfirman, Ya benar Adam, amfit yumfitillah alik. Wahai anak Adam berimpak, Allah kasih kamu infak. Dan kalau kita berinfak, Allah pasti akan mengganti. Kayak sekarang saya beramal sejuta, supaya Allah lipatkan berjuta-juta. Apakah ini bagian dari ikhlas? Kita katakan ini dia hanya dari dunia namanya. Tapi apa? Silakan berinfak karena Allah. Masalah balasan akan diganti itu sesuatu yang pas. Pasti kalau jamaah. Karena Jangan kita berinfak supaya dikasih infak. Enggak. Cuma Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, wahai anak beri pak, kamu akan dikasih infak. Ini target anjuran bagi kita. Karena manusia ini tabiatnya wa tuhibbun al-mala cinta harta secinta-cintanya. Nah, jadi jangan kita berimpak ini karena mengharapkan dunia semata, tetapi harapkan akhirat dunia akan mengikuti. Saya kira demikian mungkin kajian kita para Jawa. Pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema nanti pada saatnya para Jawa. Supaya terarah pengajian kita. Kita mikirin peranu materi lain perkataan boleh membawa apa kita nanti di para Jawa. Ya, atau kadang pertanyaan yang belum waktunya ditanyakan, dia cocok masih ini para jamaah. Ya, saya kira demikian. Semoga apa ditampil bermanfaat dan bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita keikhlasan dan memberikan kita keberkahan terhadap apa yang kita kaji dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Jazallah kita ucapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang banyak bagi para pengurus di tempat ini memberikan kita keluhan waktu untuk bisa bersumbang sih dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat kita terutama di Lombok Timur ini sehingga akan memberikan kemajuan kontribusi yang positif ya bagi negeri kita ini dan bagi agama kita ini. Insya Allah setelah berkumpul para jamaah itu insya Allah tanggal 18 September khutbah Jumat di sini. Kemudian nanti bulan Oktober baru kelanjutan pengajian.